Ada pertemuan-pertemuan tentang riwayat. Beliau menyebutkan beberapa hal tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antaranya yang terakhir disebutkan oleh beliau tentang haud tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah meyakini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan al-haud telaga. Sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih seperti hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari Rasulullah taala dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan inna qadra haudi kama baina ayalah ila sun'a min al-Yaman. Sesungguhnya luas ataupun jarak telagaku sebagaimana antara Ailah yang ada di Suriah yang ada di Syam ila Sona sampai Sona yang ada di Yaman. Wa inna fihi minal abarik ka'ada di nujumi sama. Demikian juga di dalam telaga Nabi SAW di situ ada al-abarik <clears throat> cangkir-cangkir, gelas-gelas, tempat untuk meminum sebagaimana jumlah nujum bintang-bintang yang ada di langit. Demikian. Demikian juga nanti akan meminum di situ orang-orang yang beriman dan Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang meminumnya tidak akan pernah haus selama-lamanya. Keutamaan Allah berikan. Demikian juga sebelumnya disebut oleh beliau tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini tentang Isra Mi'raj. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau hijrah ke Madinah setelah beliau mendapati siksaan demikian juga gangguan yang sangat dari orang-orang musyrik Quraisy demikian juga meninggalnya istri beliau Khadijah radhiyallahu anha demikian juga pamannya Abu Talib kemudian Allah Subhanahu wa muliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagian mengatakan para ulama menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi diperjalankan di malam hari dari Masjidil Haram kemudian menuju Masjidil Aqsa kemudian ke Sidratul Muntaha. Sebagaimana Allah sebutkan subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Demikian juga sebelumnya disebutkan oleh beliau tentang akidah Ahlussunnah al Jamaah bahwa Al-Qur'an itu adalah kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa taala dan bukan makhluk. Dan berikut yang akan disebutkan oleh beliau samping masalah-masalah akidah yang lain yang beliau bawakan sebelumnya. Di sini beliau akan menyebutkan termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah berikutnya adalah qauluhu in ucapan Al-Imam <clears throat> Al-Imam At-Tahawi radhiyallahu taala wa syafa'ah allati iddakharaha lahum haqqun kama ruya fil akhbari dan syafaat yang Allah Subhanahu wa taala simpan iddakharaha Allah simpan syafaat ini lahum untuk mereka kaum mukminin hakun adalah benar. Ya, di sini termasuk keyakinan ahlu sunnah wal jamaah adalah kita meyakini adanya syafaat. Ya Allah simpan syafaat ini untuk orang-orang yang beriman. Dan itu adalah hakun benar. Sebagaimana ruya diriwayatkan di dalam al-akhbar ini khobar-khobar hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah ini. Jadi di sini akan dibahas oleh beliau oleh Al Imam Tahawi berikutnya akidah kita bahwa syafaat itu, syafaat itu adalah benar. Dan syafaat nanti sebutkan ada yang syafaat khusus dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga syafaat yang Allah berikan juga yang Allah berikan kepada makhluk-makhluknya untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang beriman ataupun orang-orang yang maksiat dari kaum muslimin seperti yang Allah berikan kepada para malaikat demikian juga para nabi Demikian juga orang-orang yang beriman memberikan syafaat kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Ini mereka memberikan syafaat. Sebagaimana Nabi SAW memberikan syafaat juga, tapi di sini adalah umum. Bukan hanya untuk Nabi SAW, tapi juga selain Nabi SAW. Nanti akan dibahas. <clears throat> Sebelum kita masuk pembahasan syafaat sendiri, dan permasalahan ini sebenarnya juga berkaitan dengan masalah tauhid. Baru saja kita membahas di kasus subhat tentang masalah syafaat juga. Ya, dari dari syafaat yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Demikian juga syafaat yang dilakukan oleh orang-orang ya kafir dan sebagainya. Dengan sebab itu mereka terjatuh kepada kesyirikan, terjatuh kepada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita juga hendaknya berhati-hati tentang masalah syafaat ini. Dengan sebab syafaat ya dengan permasalahan sebab syafaat ini berapa banyak orang tergelincir kepada kepada kesyirikan. Jadi di sini kita juga hendaknya perhatikan selain syafaat itu adalah benar, tetapi dengan sebab syafaat yang khotiah yang salah pemahaman mereka tentang syafaat ini membuat mereka terjatuh kepada kesyirikan. Sebagaimana ucapan orang-orang musyrik Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, Haulai subauna indallah. Mereka ini patung-patung, demikian juga mungkin orang-orang soleh dan sebagainya itu adalah syufa'una sebagai pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan sebab itu mereka menjadi orang-orang muslim. Dan nanti insya Allah kita akan sebutkan sedikit banyak. Sebutkan di kita buka Tauhid ya permasalahan ini yang di situ disyarah oleh Syaikh Utsaimin taala di Qaul sebelum kita masuk syafaat sendiri. Asyafaat itu secara bahasa lugatan ismun min syafaat yasfa'u. Isim dari fi'il madi syafaat yasfa'u. Idza ja'ala syai' fa apabila engkau menjadikan suatu itu menjadi dua. Ini secara bahasa. Kalau seorang belajar nahwu, ada fi'il madi, ada fi'il mudhari'. Dan ini adalah isimnya dari masdar. Apabila engkau ingin menjadikan suatu menjadi dua. wasyafu di tulwiter Syafa' itu lawan dari ganjil. Jadi shafa secara bahasa itu lawan dari ganjil. Kemudian istilahan secara istilah. Apa itu syafa Kita semua tahu secara istilah syariat. Atawasut lil ghair bijal manfaah au daf'i madarrah atau maksud perantara untuk orang lain. Ya, menjadi perantara untuk orang lain. Untuk yang lain, untuk mendapatkan manfaat atau untuk menghindari bahaya. Ini. Ini secara apa? Secara istilah. <clears throat> Kemudian mereka menyebutkan rukunnya. Syafaat itu ada rukun. Ya rukunnya. Sebutkan ada tiga. Ada tiga tiga hal yang menjadi rukun atau pokok dari syafaat itu. Ya, bisa ditulis yaitu yang pertama al-masfuq lahu wa huwa Kalau seorang ya dia melakukan sesuatu dengan masalah dalam masalah syafaat ini, maka di situ ada yang namanya al-masfuq lahu, yaitu atolib, orang yang meminta. Orang yang meminta. Jadi seperti umpamanya kita meminta kepada Nabi SAW berikan syafaat kepada kita nanti pada hari kiamat. Ya, untuk kemudian dinaikkan derajatnya umpamanya di surga. Maka di sini kita sebagai al lahu yang meminta syafaat tersebut. Kemudian yang kedua ataupun berikutnya ya yaitu al ilaihi ilahi. al lahu yang disyafaati untuknya. al ilahi yang disyafaati kepadanya bahwa lebih alladhi di dalam dam'ul madarrah manfaat. Dia adalah di tangannya itu bisa menolak bahaya dan mendapatkan manfaat yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu al-masfu ilaih. Ya paham? Berarti ada kita sendiri, kemudian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketiga, rukun yang ketiga adalah asyafi. Asyafi atau asyafi. Pemberi syafaat yaitu apa? wahwal wasit wasit bainahuma, yaitu perantara di antara keduanya. Yaitu seperti Nabi saw. Berarti seperti kita kemudian Nabi saw. kemudian di situ ada Allah Subhanahu wa taala. Ini ini rukunnya demikian disebutkan. <clears throat> Dan di situ ada sebagian mempunyai istilah-istilah yang lain. Ya, mempunyai istilah-istilah yang lain. Ada al-masyu indahu itu adalah al-masyu ilahi tadi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada asyafi yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam al masfuq lahu yaitu orang yang minta itu. Ini demikian <clears throat> tentang syafaat ini. <clears throat> Kemudian disebutkan di sini oleh Al Imam Ibn Abdul Is taala di syarah beliau terhadap akidah tauhid ini <clears throat> beliau mengatakan qala rahimahullah taala asy anwa'un syafaat itu bermacam-macam minha ma mutafakun muttafaqun alaihi bainal ummah di antaranya apa yang sepakat padanya di antara umat. Wa minha man khalafa fihi al-Mu'tazilah wa nawihim min ahli bidah. Dan di antaranya ada yang menyelisih padanya Mu'tazilah dan semisalnya dari ahli bidah. Ini Mu'tazilah demikian juga Khawarij. Demikian mereka menyebutkan. Ini di sini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Is di antara umat yang menisbahkan kepada Islam sendiri ada yang berpendapat tentang masalah sahabat ini dan mereka itu sepakat. Ada yang mereka itu berselisih padanya. Ini demikian. Adapun ahli sunnah wal jamaah yang Taala beliau menyebutkan dalam permasalahan ini tentang adanya syafaat. Ya, tentang adanya syafaat dan itu termasuk akidah. Dan situ ada bermacam-macam jenis syafaat. Ya, ada bermacam-macam jenis <clears throat> syafaat yang dibawakan oleh Al Imam tidak Abdul di sini jenis-jenisnya dan saya Utsaimin juga menyebutkan ini beliau menyebutkan juga di konflik jenis-jenis dari syafaat ini. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn al di syarat mahamnya di sini beliau sebutkan ada jenis yang pertama yaitu syafaat al-udma sahabat yang besar yang dimiliki oleh Nabi SAW. Kemudian beliau menyebutkan ada jenis yang kedua, demikian juga ketiga. Kemudian satu belas sebutkan di situ sahabat yang ke delapan. Yang secara umum ulama Asyam ingin perwatahan menyebutkan di Qol ma'unah la yuradu biha ma'una allah subhanahu fi syai'in. Kemudian beliau menyebutkan syafaat sendiri tidaklah dimasukkan di situ untuk menolong Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan kita memahami bahwa kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada Nabi kita SAW untuk memberikan syafaat berarti menunjukkan Allah butuh kepada Nabi Muhammad SAW ya la yuradu biha mauna bisyai dalam suatu pun jadi syafaat itu tidak dimaksudkan dengannya untuk menolak Allah Subhanahu wa taala dalam sesuatu pun mimma yasfa'u bihi dari apa yang kemudian memberikan syafaat atasnya ya jadi bukan jangan kita beranggapan kemudian Nabi SAW ini memberikan syafaat kemudian maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala butuh kepada Nabi SAW tidak sama sekali. Walakin yusadu biha amron. Akan tetapi dimaksudkan padanya ini syafaat itu dimaksudkan di situ huma ya, ada dua. Dengan syafaat itu maksudnya adalah yang pertama ikram musyafi. Ingin memuliakan asyafi yang memberikan syafaat. Jadi ingin memuliakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi demikian, jangan kita memahami bahwa dengan syafaat itu yang dimiliki oleh Nabi SAW bahwanya yang diberikan oleh Allah SWT kepada Nabi SAW bahwanya kemudian di situ maksudnya adalah untuk bahwa membantu Allah SWT tidak tapi maksudnya yang pertama tadi untuk memuliakan asyafi, memuliakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua adalah naful masyhuk lahu. Ya, memberikan manfaat untuk al masyhuk lahu. Hamba yang meminta syafaat tersebut. ini untuk untuk memberikan manfaat kepada kaum muslimin itu. Jadi syafaat itu maksudnya adalah dua ini. Yang pertama memuliakan Nabi SAW ataupun yang lainnya dari memberi syafaat yang kedua adalah memberikan manfaat orang yang minta sahabat tersebut. jenis-jenis. Ya, syafaat sendiri. Disebutkan di sini Ibnu Mufid kemudian juga beberapa buku yang lain Ada yang itu syafaat untuk khusus untuk Nabi SAW. Ya di sebuah mungkin di situ ada syafaat yang khusus untuk Nabi SAW. Kemudian yang kedua ada yang itu syafaat yang ini umum untuk Nabi SAW kemudian juga yang lainnya Ya bagi baik itu adalah para nabi demikian juga malaikat ataupun kaum mukminin secara umum disebutkan ya syafaat yang khusus untuk Nabi SAW yang pertama adalah syafaat al-udma itu syafaat yang agung yaitu al-maqam al-mahmud kedudukan yang mulia Disebutkan bahwa syafaat ini diberikan kepada Nabi SAW ketika di padang masyarakat. Ya demikian.